Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd Kembali kita lanjutkan membaca dan memba mentelaah Al-Usul min Ilmil Usul karya Ibn Thaymin rahimallahu ta'ala Qala al-musannif rahimallahu ta'ala ma la yatimul ma'muru illa bihi sarana untuk terlaksananya hal yang diperintahkan. Itu terjemah bebasnya. Ida tawakufa fi'lul ma'muri jika pelaksanaan hal yang diperintahkan itu tawakufa tergantung dengan satu sarana maka Dalika syai' maka sarana tersebut menjadi satu hal yang diperintahkan. Jika hal yang diperintahkan itu wajib, maka sarana pelaksanaan yang wajib hukumnya wajib. Jika hal yang diperintahkan itu sunnah, maka sarana pelaksanaan hal yang hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Contoh eh, perkara wajib, menutup aurat. Jika orang itu bisa melaksanakan menutup aurat, tawakofa tergantung, sangat bergantung dengan pembelian kain Ya, itulah jalan satu-satunya untuk bisa menutup aurat bagi dirinya karena tidak ada pinjaman dan hadiah dan yang lain. Maka jadilah dzalika syira' pembelian kain hukumnya wajib. Contoh hal yang dianjurkan memakai parfum untuk sholat Jumat. faidah tawakof jika eh, syarat untuk bisa pakai parfum adalah beli parfum karena dzalika syira' maka membeli parfum, parfum hukumnya dianjurkan. Kaidah ini yaitu malayatimul makmur illa bihi adalah fidimni bagian dari kaidah yang lebih luas yaitu kaidah yang bunyinya al wasail aha ahkamul maqasid ini hukum sarana sebagaimana hukum tujuan sehingga sarana terlaksana hal yang diperintahkan itu diperintahkan sarana hal yang dilarang itu dilarang Eh, sarahnya kala syari wa faqahullah Zakarul mu'alib mu'alib menyebutkan kaidah penting yaitu kaidah maliyatimu al-wajibu ila bi wajib sarana untuk terlaksananya hal yang wajib hukumnya wajib artinya ma satu sarana layatimu tidaklah terwujud al-fi'lul ma'muru di, uh, eh, pelaksanaan hal yang diperintahkan illa bi kecuali dengan sarana tersebut maka sarana itu si sarana itu satu hal yang diperintahkan baik ini perkara wajib ataukah perkara sunnah waliyatanabah namun perhatikanlah dua poin yang pertama bukalah yang dimaksudkan oleh kaidah <clears throat> malayatimul amru illa bihi. Bedakan antara malayatimul ma'mur illa bihi dengan malayatimul amru illa bihi. Yang diperintahkan adalah sarana untuk terlaksananya hal yang diperintahkan. Bukan syarat untuk adanya perintah. Kalau malayatimul makmur ilabi adalah sarana untuk terlaksananya hal yang diperintahkan. Sedangkan malayatimul al-amru bihi artinya sarana supaya diperintahkan. Ini sarana atau kemudian syarat untuk diperintahkannya satu hal. Maka malayatimul al-amru ilabihi fa inna hada maka inilah bukanlah yang dimaksudkan di sini. Contoh memiliki nisab. Memiliki nisab itu layatimul amru bi zakati ila bimilkin nisab. Tidak ada kewajiban zakat kecuali setelah memiliki nisab. Maka memiliki nisab itu malayatimul amru ila bihi. Sedangkan malayatimul makmur ilabihi itu contohnya ini, orang itu tidak bisa uh, mendistribusikan zakat kecuali setelah kecuali dia harus jalan ke sana dan kemari untuk distribusi zakat. Ya, dia tidak bisa kecuali lurus uh, ke jalan ke sana dan kemari untuk mendistribusikan zakat. Dia tidak bisa mendistribusikan zakat kecuali harus keliling, jalan keliling. Maka jalan keliling itu malayatimul yatimul ullabihi bihi. Sedangkan memiliki nisab itu malah yatimul amru illa bihi. Tidak ada hukum wajib zakat kecuali setelah memiliki nisab. Sedangkan malah yatimul ma'mur bi itu berkenaan dengan teknis. Nih. Hal yang diperintahkan itu tidak bisa dilakukan secara teknis kecuali begini dan begini. Kita tidak bisa mendistribusikan zakat kepada fakir miskin kecuali pergi ke kantor kelurahan untuk tanya informasi orang miskin di kampung ini siapa saja. Kelurahan punya datanya. Nih. Maka pergi ke kantor kelurahan untuk tahu data siapa saja orang miskin itu malah makmur illa bihi. Ya, maka memiliki nisab itu malah yatimul amru zakat. maka tidak ada kewajiban zakat kecuali dengan memiliki nisab nahu laisa makmuran akan tapi seorang itu tidaklah diperintahkan untuk bayar zakat jika dia tidak memiliki nisab. Oleh karena itu tidaklah kami katakan wajib bagi Anda untuk memiliki nisab supaya zakat itu wajib bagi Anda. Karena layuk mar bisa ketiba itu kalau dia masih miskin, belum punya nisab, maka dia memang sejak awal tidak diperintahkan untuk berzakat dan tidaklah ya tawajah tertuju kepadanya khitabul amri ya khitab perintah karena dia tidak memiliki nisab ya. maka contoh malah yatimul ma'mur ila di bidang zakat tadi contohnya teknis pelaksanaan distribusi zakat tidak bisa terwujud kecuali dengan pergi ke kantor ini, kecamatan atau kantor desa. Nah itu ini, karena tidak bisa bagi zakat kepada orang miskin kecuali dengan cara seperti itu maka pergi ke tempat kantor kelurahan menjadi satu hal yang hukumnya wajib. Nah, sebagian orang nggak nggak faham masalah ini malah yatimul wajibu ila wajib. Kemudian kaidah ini jadikan dalil uh, setiap muslim harus kaya. Setiap muslim harus kaya supaya nanti dia terkena kewajiban ibadah, kewajiban bayar zakat. Nih, maka ini tidak benar karena kaidahnya adalah malayatimul malayatimul wajib ila bihi atau malayatimul makmur ila bihi. Sedangkan eh, kesimpulan setiap muslim harus kaya supaya terkena kewajiban zakat itu masuknya di bab malayatimul wujubu illa bihi malayatimul wujubu illa bihi atau bahasa yang lainnya malayatimul amru illa bihi bedakan antara al-amru dengan al makmur bedakan antara al-wajibu dengan al-wujub ya, bahasa yang lain untuk harus jadi kaya ini milkun nisab ini apakah orang itu punya kewajiban untuk milkun nisab? Artinya kaya? Jawabannya tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk jadi orang kaya. Cuma kalau orang itu kaya kemudian terkena kewajiban zakat, kemudian dia tidak bisa melakukan distribusi zakat kecuali dengan nyuruh orang. Karena dia orang sibuk sekali. tidak ada waktu istirahat untuk dia muter terus. Nah. kalau tidak nyuruh orang maka zakatnya tidak akan terdistribusikan. Ah, maka nyuruh orang adalah malayatimul wajibu ila bihi. Pelaksanaan kewajiban distribusi zakat tidak akan terwujud kecuali dengan nyuruh orang. Maka nyuruh orang hukumnya wajib. Kemudian catatan yang kedua, labuta haruslah Perkara yang layak layatimul makmur ila bihi itu dalam kuasa kemampuan mukallaf. Maka hal-hal yang tidak dalam kemampuan mukallaf tidak termasuk dalam kaidah ini dan tidak diperintahkan karena dia itu keluar dari kemampuan manusia. Dan hal-hal yang di luar kemampuan manusia itu bisa dipastikan dia tidak masuk dalam bab malayatimul makmur ila bihi dan masuk dalam bab malayatimul amru illa bihi. Hal-hal yang di luar kemampuan manusia bisa kita pastikan tidak termasuk dalam kaidah malayatimul wajibu illa bihi. sarana teknis untuk pelaksanaan hal yang diwajibkan namun syarat untuk adanya hukum wajib. Itu diantara kalau mayal malayatimu wajib bihi sebagian diantaranya adalah dua kemampuan manusia. Misalnya gesernya matahari ke barat itu malayatimu wujubu zuhri ila bihi. Tidak ada kewajiban sholat duhur kecuali dengan gesernya matahari ke barat. Apakah kita diperintahkan untuk geser matahari ke barat? Tidak. Itu di luar kemampuan manusia. Maka hal-hal yang di luar kemampuan manusia itu bisa dipastikan masuknya dalam kaidah malaya malayatimul wujubu ila bihi. Kalau malayatimul wajibu ila bihi semuanya bisa di uh, dalam kemampuan manusia. Maka hukum wajib duhur itu baru ada setelah matahari geser ke barat. Nah, itu malayatimul wujub. Adapun malayatimul wajib, wajib duhuri itu adalah orang tidak bisa sholat duhur kecuali bertanya kepada orang lain tentang di mana ke arah kiblat. Nah, maka dia wajib tanya, tidak nekat sholat tanpa tanya. Itu malah yatimul wajib ilah bihi. Nah, kemudian <clears throat> Malayatimu al-ma'mur illa bihi terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, hal yang diperintahkan itu sejak awal sudah wajib. Di antara contohnya adalah syarat, rukun dan wajibat. Fa inna layatimul ma'mur illa biha. Maka layatimul makmur hal yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali dengannya maka dia diperintahkan contohnya tidaklah tidak terwujud sholat dan sholat tidaklah sah kecuali dengan wudhu. Maka wudhu fayakunul wudhu maka wudhu itu diperintahkan. Demikian juga tutup aurat. Wakadhalika demikian juga sarana al-wajibat, sarana-sarana kewajiban yang mengantarkan pada satu hal yang wajib. Manakala Al-wajib itu tidak memiliki jalan kecuali dengannya, maka dia itu wajib. Adapun jika tanawwa'at al-wasailu, jika sarananya itu variatif, maka yang wajib adalah salah satu darinya. La bi'ainihi tanpa ditentukan secara spesifik. Contohnya, Nukore kita jelaskan bahasa sholat jamaah itu hukumnya wajib maka pergi untuk ke mes, untuk pergi untuk eh, ke masjid untuk sholat jamaah hukumnya wajib. Akan tapi apakah musoli itu pergi pakai mobil ataukah ala akdam jalan kaki ataukah pergi dengan nebeng mobil kawannya ataukah pakai perginya pakai sayur tinakal eh, taksi sayur tenakel taksi al amah umum Layak ta'ayan maka bukalah sebuah keniscayaan wujubu ahadiha wajibnya ya, salah satunya bahkan yang wajib adalah salah satu dari sarana-sarana tersebut tanpa kita tentukan secara spesifik ya terserah mau kemudian jalan kaki mau kemudian pinjam kendaraan temannya pakai kendaraan sendiri atau kemudian eh, yang lainnya monggo Maka malah yatimu al makmur ila bihi itu terbagi menjadi dua, makmurun wajib sama makmur mandub. Dan dalam makmur wajib misalnya maka di antara malah yatimu al-makmur ila bihi itu ada syarat rukun dan al-wajibat yang memang sejak asalnya dalam syariat sudah wajib. Sejak asalnya dalam syariat sudah wajib sehingga nanti dalil wajibnya itu double. Ya, maka wudhu itu wajib. Alasannya karena ada perintah untuk berwudhu secara khusus. Kemudian yang kedua dimasukkan ke dalam kaidah malayatimul wajibu ila bihi. Karena tidaklah akan terlaksana ini kewajiban eh, tidaklah terlaksana ini salat kewajiban salat yang wajib kecuali dengan berwudu. Maka makmur wajib itu sendiri ada dua macam. Ya, macam yang pertama adalah surut arkan wal wajibat. Kemudian yang kedua tadi beliau uh, wasailul wajibat. Wasail wajibat. Maka sebelum uh, menggunakan kaidah ini wasail wajibat hukumnya mubah Hukumnya mubah dia naik menjadi satu hal yang wajib karena dia menjadi eh, sarana eh, teknis untuk pelaksanaan satu hal yang wajib. Contohnya jalan kaki dalam bahasa kita jalan kaki naik sepeda pinjam sepeda temen ini, atau kemudian ini, kemudian manggil gojek atau yang lainnya. Nah ini semuanya mubah. Namun ketika dia jadi sarana satu hal yang wajib, sarana pelaksanaan hal yang wajib, maka ketika itu dia wajib karena masuk dalam bab kaidah yatimul wajibu illa bihi. Ya, kemudian yang kedua makmurnya mandub. Maka sarana mandub, hukumnya juga mandub. Bisa dengan syarat Anda tidak meniatkan sarana itu sendiri. Contohnya membeli buku dalam rangka Anda gunakan untuk belajar dan belajar dengan buku itu. Maka beli buku fahadi maka ini adalah wasilah atau sarana wajib. Karena mencari ilmu hukumnya wajib, boleh jadi fardu wajib, fardu kifayah atau fardu ain. Akan tetapi parfum untuk sholat Jumat ini mandub. Maka sarana atau membeli parfum adalah sarana untuk hal yang mandub, maka hukumnya mandub. Walidzalika oleh karena itu kami katakan al ahkamul maqasid. Maka di sini yang paling luas itu adalah al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, kemudian bawahnya adalah malayatimul makmur illa bihi. Dan malayatimul makmur illa bihi nanti ada dua macam karena makmur ada dua macam ada malayatimul wajibu illa bihi dan ada malayatimul mandubu illa bihi. Kemudian mu'alif asyara mengisyaratkan di bagian akhir Bahasanya sarana hal yang terlarang adalah terlarang. Yang dimaksudkan dengan hal ini sarana yang mengantarkan kepada hal yang haram secara pasti. Maka dengan ijma ini hukumnya haram. Demikian juga Allah saya menurut pendapat yang paling kuat sarana yang mengantarkan kepada hal yang terlarang namun fil ghalib umumnya. Maka ini termasuk di dalamnya ala sahih menurut pendapat yang paling kuat dan wasail al muadiyah ilal manhi anhu fil ghalib itu yang disebut dengan satu darai Adapun sana menuju hal yang terlarang Allah tufti yang tidak mengantarkan pada hal yang terlarang hatman secara pasti atau kemungkinan besar maka itu tidak terlarang. Ya, contohnya Sarsun seorang yang yabiul inab ya, yang menjual anggur di pasar tidaklah sah kita katakan dia tidak boleh lai justru tidak boleh anda menjual anggur karena sebagian orang menjadikan anggur sebagai khamar karena eh, karena jualan ya, buah anggur segar itulah yu'ati tidaklah mengantarkan pada mafsadah ini kecuali nadir satu hal yang jarang-jarang Contoh yang lain, rojul seorang ia ya, ya bi menjual lanasyat wal kwarib fil bahar kwarib perahu atau sampan e, fala yasim maka tidaklah sah kita larang jualan sampan likauni ba'dinas karena sebagian orang yahrib menyelundupkan alaiha dengan menggunakan sampan ini mukhatirat narkoba Fa inna nakul maka kami katakan anna hadza waslun manhi anhu ini memang sarana untuk hal yang terlarang akan tapi dia sarana yang mengantarkan pada hal yang terlarang nadiron jarang-jarang maka fala yukol tidaklah kita katakan itu terlarang dan tidaklah kita menutupnya Fakaulu wasalul manhiyat manu anhu maka hadafi tafsir perlu dirinci sebagaimana telah lewat dan eh, tidaklah hukum dalam masalah ini secara general dan mutlak. Namun dirinci sarana hal yang terlarang itu apakah sarana yang hatman, kotaan, yang yakin. Ini mengantarkan hal yang terlarang. Misalnya contohnya kalau masalah anggur tadi ada orang ngomong, ada orang ngomong sama penjual anggur, saya mau bikin homer ini. Berapa pak ini anggurnya? Nah, ini hadman. Maka haram dia. Ini. ini. Kemudian. Eh, atau kemudian. Ya, yang beli adalah. Orang yang pakai seragam dinas di jam kerja. Dan dia adalah. Ini pegawai pabrik homer. Dia kulaan anggur. Dia kulan anggur jelas tahu kalau dia adalah kerjanya di situ dan ini jam dinas dan dia bagian pencari nah, eh, dia bagian cari bahan untuk khamr dan dia tidak ngomong ketika beli. Maka ini statusnya ghalib, kemungkinan besar ini kemungkinan besar dia ini mau menggunakan anggur untuk bikin khamr. Tidak yakin karena boleh jadi dia mau makan-makan kan bisa jadi. Ini, apakah kemudian setiap pegawai pabrik khomer terus kemudian ini, dia mau bikin khomer ya belum tentu. Namun ghalib yang dominan ini, kemungkinan yang lebih besar itu mengarah ke sana. Maka itu terlarang. Itu yang disebut dengan satu darai. Namun kalau eh, kemudian statusnya nadir karena ini jualan di pasar, orang beli ya cuma paling sekilo dua kilo, tidak ada yang satu ton. Nah, untuk pabrik krom kan perlu satu ton dua ton ya. Cuma beli sekilo setengah kilo. Nah, ya, maka ya boleh jadi setengah kilo dibikin krom boleh jadi. Nah, itu nadir. Nah itu nadir maka ya, kemudian tidak kita larang secara mutlak. Ya. Misalnya jualan golok misalnya. Jualan golok ada orang saya mau bunuh orang nanti malam. Pak, berapa goloknya, Pak? Nah, ini ini kotaan. Tidak boleh jual golok pada dia. Ya, atau kemudian kemudian yang galib contohnya orang jualan golok di daerah yang di situ sedang ada konflik perang antar suku perang antar kampung. Dia tahu ini dua kampung bertetangga ini sedang saling serang menyerang. Ya, yang dipakai semua senjata, golok dan yang lainnya. Kemudian dia jualan di situ dan ada orang beli. Ya, maka orang beli dalam situasi semacam ini galib dia mau pakai untuk perang dan dia dua kampung ini sama-sama muslim. Kamu ini sama-sama muslim. Maka ah, ghalib dominannya kemungkinan besarnya ini dipakai untuk menyerang sesama muslim. Meskipun ada kemungkinan yang lain. Ya, dia beli golok untuk nyembelih ayam di rumahnya boleh jadi. Namun ghalib. Namun jika dia jualan golok di daerah aman, <clears throat> di pasar, ya, maka ya, ya kemungkinan ada orang yang beli untuk keperluan-keperluan di atas satu hal yang nadir <clears throat> maka tidak terlarang nah kemudian kita masuk di bab an-nahyu pengertiannya nahyu adalah perkataan yang mengandung tuntutan untuk kaf ini, tidak melakukan perbuatan dalam bentuk al istilah mengunggulkan diri dengan menggunakan kata-kata tertentu yaitu fi'il mudhari yang diganding dengan la an-nahiyah. Contohnya firman Allah taala, "Janganlah kalian ikuti hawa nafsu atau selera dan keinginan orang-orang yang menistakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat." Maka syarat untuk an-nahyu itu kaulun sehingga tidak termasuk nahyu isyarat maka isyarat tidaklah disebut nahi meskipun menghasilkan maknanya nahi. Kemudian tolak pulkaf, maka tidak termasuk nahyu ala amru karena amr itu tolak bufi'lin. Ala wajil isti'la maka tidak termasuk nahyu iltimas permintaan kepada orang selevel atau doa permohonan kepada orang yang lebih tinggi dan yang lainnya dan makna-makna yang lain yang yustafadu bisa disimpulkan dari satu larangan bil qara'in dengan menimbang indikator bisikhatin makhsusatin wayil mudari'u ila akhirihi maka tidak termasuk an-nahyu madalla ala talabil kafi adalah kata-kata yang menunjukkan tuntutan untuk tidak berbuat kami menggunakan sirah redaksi amr contohnya Ya, da tinggalkan, utruk tinggalkan. Kufa tahan dirimu dan yang lain. Maka kosa kata kosa kata ini meskipun dia mengandung tolabi, tolabal kafi permintaan untuk tidak berbuat akan tapi dengan menggunakan redaksi amr sehingga dia masuknya dalam bab amr bukan bab nahi. Waktu dan terkadang Tolabul kafi permintaan untuk tidak berbuat bisa disimpulkan bighairi sirotin nahi, tidak dengan redaksi nahi. Semacam satu perbuatan itu Yusuf dilabeli dengan label hukum haram atau hadar atau diberi mendapatkan label jelek atau dicela pelakunya atau melakukannya berdampak hukuman atau semacam itu. Kala syarih wa faqahullah kala mu'alib mu'alib berpindah pada pembahasan tentang nahi. Nahi adalah yukobil, kebalikan amar. Fal ahkam, maka hukum yang berkenaan dengan amar yakunu nahi maka nahi juga memiliki hukum atau ketentuan ala muqabalati hak kebalikan dari amar. Kemudian tentang kaulun yata doman Hada ta'rif definisi ini Qad yaridu alaihi Mengalami iktirodot Sanggahan Mayar itu yang dialami oleh definisi mu'alif tentang amr ya, Kemarin telah dibahas tentang yatadoman ya, Kalau yatadoman itu satu hal yang bermasalah Wal aula yang terbaik kita katakan definisi nahi adalah tolabul kafi anil fi'li bil kauli tidak menekan kata-kata ya tadoman tuntutan untuk tidak melakukan satu perbuatan bil kauli dengan menggunakan kata-kata ala wajil isti'la Adapun redaksi nahi maka menurut alusunawal jamad Jamaah dan Mu'tazilah Nahi memiliki redaksi khas tatulu yang menunjukkan larangan bidatiha dengan zatnya meskipun tidak ada indikator lain halnya dengan asyairah yang mengatakan nahi tidaklah ditunjukkan oleh sirah redaksi itu sendiri dan harus ada iktiran bergandeng dengan koroid indikator bersamanya. Dan pendapat yang pertama yaitu ahlu sunnah dan mu'tazilah itulah yang lebih tepat. Karena bahasa itu dibuat di tafahum untuk saling memahami. Eh, maka jika teks itu tidaklah menunjukkan pada pesan semata-mata dengan teks, namun tahta perlu pada indikator, maka jadilah khal, khalatil lughatu anil faidah. Bahasa itu menjadi kosong dari manfaat yang bahasa itu dibuat karena manfaat tersebut. Kemudian dikarenakan teks-teks dalil-dalil syar'i jahat datang bijak linahi dengan menjadikan larangan itu menghasilkan hukum haram lidatin nahi karena semata-mata larangan eh, dan teks syariat tidaklah menuntut bersama nahi harus ada indikator oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Wa maaf takum rasulu. Apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh Rasul ambillah dan apa yang dilarang berhentilah. Fahada maka ayat ini adalah perintah untuk berhenti dan meninggalkan satu perbuatan jika dijumpai an-nahyu. Fadalla dhalika maka ayat ini menunjukkan bahasanya semata-mata adanya nahi meskipun lam takun ma'aha korinatun tidak disertai dengan indikator maka hukum haram tetap bisa disimpulkan darinya pada saat itu wa afdal dan yang paling utama dan yang paling unggul dari redaksi nahi menurut para ulama adalah fi'il mudhari yang didahului dengan la an-nahiyah di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala yang tadi dikutip oleh dikutip di matan wala tattabi ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina. Contoh yang lain, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Janganlah engkau ikuti hal yang engkau tidak punya pengetahuan tentangnya. Contoh yang lain, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri atau boleh juga diterjemahkan janganlah kalian membunuh orang lain. Wahuna kasihun dan ada redaksi yang lain untuk nahi selain redaksi di atas. Di antaranya adalah an-nahyu asari larangan yang tegas semacam ucapan aku larang kalian melakukan demikian. Di antara contohnya terdapat dalam hadis Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan binatang buas yang bertaring dan kuku yang memiliki cakar. Wa minasyahin nahi dan di antara redaksi nahi ayatan juga adalah an-nafyu alladhi qad yatakhallafu al-khabaru fihi e, negasi yang boleh jadi yatakhallaf e, meleset berita yang ada di dalamnya contohnya adalah la nahiyah idza ja'at ma'a fi'lin mudhari'in jika ada la nahiyah la nafiyah e, la yang nafiyah meniadakan Idza ja'at ma fi'lin mudhari'in jika dia datang bersama fi'il mudhari' lakin anak akan tetapi kita jumpai sebagian orang tidak melaksanakannya. Sehingga berarti tidaklah terwujud padanya berita yang terkandung di dalam kalimat itu. Fahada dalilun maka ini indikator bahasanya nafi di sini maknanya adalah nahi dan bukalah maknanya pemberitaan. Ini ya, bukanlah maknanya berita. Dan mu'alif juga menyebutkan sejumlah redaksi yang lain yang menghasilkan hukum haram. E, wa ilam takun nahyan. Meskipun bukan berupa redaksi nahi. Contohnya, satu perbuatan dilabeli label haram. Semisal firman Allah, waharramar riba. Atau dilabeli dengan hadar atau jelek atau dilabeli dengan hijr. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa yakuluna hijram mahjura. Dan mereka mengucapkan perkataan yang jelek, mahjuron, yang jelek, atau dengan celaan kepada pelakunya atau melaknat pelakunya atau tartib berdampak hukuman karena melakukannya baik hukuman di dunia ataupun di akhirat. Ini semua indikator alat tahrim hukum haram indahu menurut para ulama. Di antara tartib dampak al-ukubah hukuman karena melakukan satu perbuatan firman Allah taala Sebenarnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim hanyalah hakikatnya dia memasukkan dalam perutnya naran api neraka. Maka ini dalil haramnya memakan harta anak yatim meskipun lam yakun hunakan nahyun tidak ada redaksi nahi di sini. Kemudian kembali ke matan qalal muallifu rahimallahu taala matak tadihi siratun nahyi. Dampak dari redaksi nahi. Maka redaksi nahi nahi ingdal itlaq ketika itlak itu tidak ada indikator tambahan itu menghasilkan dua hal yang pertama haramnya hal yang terlarang kemudian batalnya di antara dalil bahasanya redaksi nahi itu menghasilkan hukum haram firman Allah taala wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu maka perintah untuk berhenti dari apa yang Nabi larang yak tadi menunjukkan wajibnya berhenti dan lazimi dalika konsekuensi dari wajib berhenti berarti haramnya melakukan perbuatan tersebut. Kemudian di antara dalil kalau larangan itu yak tadi menghasilkan al-fasad tidak sah dalam firman uh, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa ali amruna fawa raddun. Raddun ini masdar maknanya isim maf'ul sehingga ai mardudun tertolak dan sesuatu yang Nabi larang maka laisa alai amrun nabi itu bukanlah satu hal yang Nabi ajarkan sehingga dia tertolak ya, karena tertolak berarti tidak sah Hada demikian wa qaidatul madhab dan kaidah madhab hambali dalam perkara hal yang terlarang apakah dia itu menjadi batal ataukah sah namun berdosa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, jika larangan itu aidan berkenaan berkaitan dengan zat hal yang dilarang atau syaratnya, maka hal yang terlarang itu jadi tidak sah. Yang kedua, jika larangan itu aidan berkenaan dengan faktor eksternal di luar al-manhi, tidak berkenaan dengan zat al-manhi anhu, tidak pula syaratnya, maka tidaklah batal. Artinya sah namun berdosa. Contoh larangan yang berkenaan dengan, zat yang dilarang dalam bab ibadah, larangan puasa pada hari Id. Aidain. Yang terlarang adalah puasanya itu sendiri. Maka siapa yang nekat puasa, puasanya tidak sah. Contoh ya larangan yang berkenaan dengan zat hal yang terlarang di bab muamalah adalah larangan untuk jual beli setelah adat Jumat yang kedua untuk orang yang wajib sholat Jumat. Contoh larangan berkenaan dengan syarat dalam bab ibadah, larangan untuk laki-laki mem memakai kain sutra. Maka menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Maka jika seorang itu menutupnya menutup auratnya dengan kain yang terlarang maka tidak sah salat karena larangan itu aut berkenaan dengan syarat yaitu menutup aurat. Contoh larangan yang berkenaan berkaitan dengan syarat namun di bab muamalah. Contohnya adalah larangan jual beli janin. Maka mengetahui barang yang mau dibeli adalah syarat sahnya jual beli. Maka jika seorang itu menjual janin, maka tidak sah jual belinya. Karena yang larangan dalam hal ini berkenaan dengan syarat. Karena di antara syarat sah jual beli adalah al-ilmu bil mabiyah. Kemudian contoh larangan berkenaan dengan faktor berkaitan dengan faktor eksternal di bab ibadah. Contohnya larangan untuk laki-laki memakai sorban dari sutra. Maka seandainya seorang itu sholat memakai sorban dari sutra, maka sholatnya tidak batal karena larangan tidak berkenan dengan zat sholat bukan pula syarat sholat. Contoh larangan yang berkenaan berkaitan dengan perkara eksternal di bab muamalah, larangan menipu. Maka seandainya seorang itu menjelas sesuatu plus menipu, maka tidaklah batal jual belinya karena larangan tidak berkenaan dengan zat jual beli bukan pula syaratnya kalau syar'i wafaqahullah matak tadihi yakni artinya apa itu faedah yang bisa najniha kita petik dari redaksi nahi maka mu'alib menyebutkan dua kaedah. yang pertama iktida'un nahi tahrim nahi itu menghasilkan hukum haram. Idza kana ma'an nahi jika bersama nahi indikator yang menunjukkan ala al murad apa yang diinginkan dengan nahi maka kita beramal biha dengan indikator dan ini sepakat ulama usul fikih. Namun jika tidak ada bersama nahi indikator Ya, maka itu yang dimaksud al-itlaq. Maka kita maknai nahi indal itlaq ketika tidak ada indikator, maka kita maknai uh, dengan menghasilkan hukum haram ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian muallif berdalil kalau itu menghasilkan hukum haram dengan ayat di surat Al-Hasyr. Di antara contoh nahi yang menghasilkan hukum haram firman Allah Ta'ala wala taqrabuz zina. Firman Allah Ta'ala wala taqrabus salata janganlah kalian mengerjakan salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah Ta'ala wala taqtulu anfusakum dengan dua maknanya yang tadi telah saya sebutkan. Janganlah kalian bunuh diri, boleh juga janganlah kalian membunuh orang lain. Karena muslim yang lain itu satu badan dengan Anda. Maka membunuh dia hakikatnya membunuh diri Anda sendiri. Demikian juga firman Allah wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta orang lain dengan cara yang tidak legal secara hukum syar'i. Janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang lupa dengan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang bisa berdampak ad'afa mudha'afa berlipat-lipat. Kaidah yang kedua yang disebutkan an anan nahyi yaqtadil fasadal manhi anhu. Nahi itu menyebabkan tidak sahnya perkara yang terlarang atau yang mengandung larangan. Yang dimaksud satu perbuatan itu fasid artinya tidaklah terwujud dampak dari perbuatan yang sah. Nah, apa beda antara akad yang batil al-fasid dengan akad yang sah? Ya, maka jual beli yang sah tatarot tabu alaihi berdampak terwujudlah asar dampak dari jual beli. Apa dampak jual beli? Berpindahnya kepemilikan. Dan ya, pembeli itu memiliki barang dan penjual memiliki uang. Wa bai'ul fasid sedangkan jual beli yang tidak sah tidaklah terwujud dari jual beli ini al athar dampak-dampak di atas. Itu wujudnya jika dijumpai dalilon indikator mengiringi nahi yang menunjukkan ala iktida'in nahyi lil fasad tidak sahnya hal yang mengandung larangan maka tidak ada kebingungan bahwasanya itu menyebabkan tidak sah. Kadzalika demikian juga menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama usul fikih. anenah ya bahasanya larangan jika tidak ada bersamanya indikator wala dalilun atau alasan tambahan Artinya itu namanya ingdal itlak. Itlak itu artinya tidak ada keterangan tambahannya. Maka pada saat itu yakta fasad itu menghasilkan hukum batal ala rajih. Namun ingat, ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Hadawul aslu ini hukum asalnya. Oleh karena itu man sholat, siapa yang melakukan sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh maka kita katakan sholatnya tidak ada nilainya. Karena larangan sholat di waktu terlarang itu menghasilkan hukum fasad tidak sahnya sholat tersebut. Dan ini sholat ini adalah sholat yang dilarang. Mat dalil, apa dalil bahasanya an-nahi atau an-nahya itu menghasilkan batal. Dalilnya sabda Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fawaradun yakni artinya mardudun tertolak tidak diterima dan ini sama dengan ini adalah makna dari al-fasad dan tentang kaidatul madhab an yaridu ala arba'ati anwa'in larangan itu terjadi pada empat hal yang pertama larangan ditujukan pada zat perbuatan Contohnya jangan berzina, maka perbuatan zina itu sendiri yang terlarang. Itu makna wala taqrabu zina. Fayakun an-nahyu dalan. Maka larangan di sini menunjukkan bahasanya perbuatan ini tidaklah tatarotab alihi. Tidaklah terwujud karena perbuatan zina dampak dampak yang terwujud gara-gara hubungan biologis yang sah. Falayun sabu al masalan maka anak tidaklah dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kemudian tidaklah wajib bagi si perempuan yang dia partner zina tersebut tidaklah memiliki hak mahar, nafkah ataupun berbagai macam hukum yang itu berkaitan dengan bil asahi as-sahih. Ya, dengan hubungan biologis yang sah hadabil ittifaq dan ini adalah satu hal yang disepakati ulama secara umum secara umum disepakati ulama meskipun nanti ada hal yang e, diperselisihkan yang pernah kita bahas e, apakah kemudian misalnya bapak biologis itu boleh nikah dengan anak zinanya manakala anak zinanya adalah perempuan maka ada khilaf ulama di situ. Demikian juga apakah gara-gara zina maka seorang laki-laki itu jadi mahram bagi e, ibu ibu dari perempuan e, perempuan e, mitra zinanya ini. Ini juga ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan itu jadi mahram sebagaimana dampak dari jima yang sahih itu jadi ibu mertua. Nah ini maka kalau terjadi zina juga ada, ada ibu mertua tanda kutip. Nah, ada ibu mertua tanda kutip menurut sebagian ulama. Sehingga ibunya ini, ibu dari perempuan pasangan zinanya ini jadi mahramnya. Dia tidak boleh nikah dengan perempuan tersebut. Maka yang beliau katakan hada bil itifak itu bil itifak ala alal umum secara general betul itifak. Nih. Namun untuk hal-hal yang lebih detail eh, maka ada khilaf. Di antaranya adalah eh, nasab anak zina kepada bapak biologisnya. Yeah nasab anak zina kepada bapak biologisnya. Maka jumhur ulama mengatakan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Namun Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengatakan ya, bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Bisa bernasab kepada bapak biologisnya manakala bapak biologisnya itu meng mengklaimnya dan uh, eh, wala munazi dan tidak ada yang menolak klaim tersebut. Tidak ada yang menentang klaim tersebut. Artinya anak zina tadi tidak jadi rebutan di antara dua laki-laki. Saling klaim kalau itu anaknya. Ya, maka e, dalam kondisi ini si bapak biologis itu mengakui kalau ini adalah anaknya ditambah ada mulmunazi, tidak ada pihak lain yang Eh, kontra dengannya maka menurut Ibn Taimiyah demikian juga Ibn Al-Qayyim di Zadul Ma'ad boleh dinasabkan kepada si anak zina boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya maka hada bil ittifaq kalimat bil ittifaq ini ada secara global adapun detailnya nanti ada rincian-rincian yang kedua Larangan tertuju pada faktor eksternal di luar perbuatan maka ini tidak menghasilkan batalnya perbuatan tersebut. Contohnya larangan jual beli najis. Najis adalah menambahi harga barang dagangan yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membelinya. Maka seandainya seorang itu membeli satu barang setelah ada najis yang terlarang, maka jual beli itu sah, namun tubutil khiyar dia memiliki hak khiyar, hak untuk membatalkan. Setelah ketahuan, ternyata dia korban najis. Maka kami katakan sah jual belinya di sini, padahal ada unsur larangan. Karena larangan di sini adalah berkenaan dengan faktor eksternal, tidak berkenaan dengan akad jual belinya. Karena najis adalah faktor eksternal di luar akad jual beli. Contohnya dalam bab ibadah syariat melarang merampas atau menjarah. Falau maka seandainya ada seorang merampas dan menjarah satu wadah. Lantas dia letakkan di wadah tersebut air wudhu. Lantas dia berwudhu dengan air itu. Maka wudhu di sini itu sah dengan sepakat ulama. Karena dia tidaklah bermaksiat dengan kegiatan wudhunya. Karena penggunaan wadah di sini perkara adalah perkara di luar kegiatan wudhu. Wabitali maka pada gilirannya e, wudhu itu sah dengan sepakat ulama. Wamasalahul masalalahul mu'alib, mu'alib mencontohkan untuk poin ini dengan memakai imamah. memakai sorban dari sutra dalam sholat karena dia tidaklah bermaksiat dengan sholat tersebut. Kemudian macam yang ketiga dari hal yang terlarang adalah annahyu larangan anil fi'li satu perbuatan saat dia bersifat dengan satu sifat. Nah contohnya adalah apa yang terdapat dalam hadis larangan puasa di hari Id. Ini kalau kalau e, sesaat satri itu tidak memasukkannya dalam larangan pada zat perbuatan. Kalau Sausaimin memasukkannya kepada larangan pada zat perbuatan. Ya misal a'id ila dzatil manhi anhu an an saumi yaumil aidain. Ini kalau beliau ini termasuk zat perbuatan kalau pensarah ini tidak termasuk zat perbuatan namun anil fi'li satu perbuatan manakala dia bersifat atau berada dalam kondisi tertentu. Yang terlarang bukan puasanya, namun yang terlarang adalah puasa dalam kondisi harinya adalah hari Id. Fahina idin maka pada saat itu kami katakan larangan waroda tertuju untuk puasa saat puasa tersebut bersifat dengan satu sifat yaitu dilakukan di hari Aid. Cuma ulama mengatakan e, ibadah perbuatannya adalah fasid dan batal. Sedangkan Hanafiyah mengatakan ini fasid namun tidak batal. Apa dampak dari hal ini? Hum mereka baik jumhur ataupun Hanafi sepakat siapa yang puasa pada hari Id dia berdosa. Tidak boleh baginya puasa di hari itu. Tidak berhak untuk mendapatkan pahala dan puasanya sia-sia. Namun bedanya kalau menurut Hanafi siapa yang bernadar puasa pada hari Id maka nadarnya sah. Karena sah ya wa sahih dan dia perbaiki dengan cara yutlab minhu orang itu diminta untuk puasa di hari yang lain sedangkan jumhur ulama mengatakan ini nadar maksiat tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya dan tidaklah wajib kafaroh nadar ala rajim menurut pendapat yang paling kuat ingdahu menurut jumhur ulama macam yang keempat dari macam-macam hal yang terlarang ayakunan nahyu an wasfin ala jihadil istiqlal larangan itu tertuju pada satu hal ala jihadil istiqlal secara independen Faidah fuilat al ibadatu maka jika satu ibadah atau muamalah dilakukan hal itisab pada saat dia bersifat dengan dia ber, uh, bersifat dengan sifat tersebut. Biha itu di mana ibadah itu atau muamalah itu dilakukan bidzalikal waswi almanhi anhu dengan sifat yang terlarang. Contohnya terdapat banyak teks tentang wajibnya sholat. Kemudian datang kepada kita larangan merampas. Maka seandainya seorang itu sholat di tanah hasil merampas. Tanah hasil merampas. Di antara tanah hasil merampas, contoh yang banyak di tempat kita adalah rampasan dalam masalah warisan. Tanah ini jatahnya tiga anak. Karena dia anak yang paling tua, dia kuasai semua itu. Dia tidak mau tanah itu dibagikan dengan saudara-saudaranya. Maka ini berarti mersub tanah hasil merampas. Merampas itu mengambil secara terang-terangan dalam keadaan yang punya hak tahu. Kalau haknya diambil secara terang-terangan. hanya dengan mencuri. Kalau mencuri sembunyi-sembunyi. Kalau al-ghasbu itu terang-terangan. Nah maka sholatnya orang yang merampas tanah ini di tanah tersebut sahkah ataukah tidak fahal apakah ya, tasihu salatu salatnya sah fahuna bil ittifaq dalam masalah ini ulama sepakat ulama fikih sepakat sujud dan salat di tanah itu hukumnya haram bagi si perampas karena fi sujud karena dalam sujud dia menggunakan tanah hasil rampasan maka dia berdosa dengan perbuatan tersebut. Wakadzalika demikian juga dia berdosa dengan rukuk, duduk dan berdirinya. Ini sepakat ulama. Non, apakah sholatnya sah sehingga dia tidak dituntut untuk kodok ataukah sholatnya tidak sah? Maka jumur ulama diantaranya adalah imam madhab yang tiga Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan sholatnya sah dan dia dosa karena melakukan yang haram yaitu merampas dan berada di tanah rampasan. Kalau mereka mengatakan linfikakil jihatain. Jihatain dua unsur ini infikak itu tidak menyatu. Infikak terjemah bebasnya tidak menyatu, tidak melekat erat ya, antara larangan antara solat dengan larangan rosop itu infikak itu tidak menyatu ya. maka mereka menilai bahasanya dua unsur ini itu infikak tidak menyatu apa itu yang tidak menyatu antara solat dan rosop? Hada fi'lun wa ini satu perbuatan tersendiri dan ini satu perbuatan tersendiri tidak menjadi satu kesatuan wal kaulusani pendapat yang kedua sholatnya tidak sah sebagaimana itu mazhab Imam Ahmad alasannya tidak mungkin al fi'lul wahid satu perbuatan menyebabkan orangnya berhak mendapatkan dua hasil yang bertolak belakang yang pertama hasil berupa pahala karena itu sholat dan dosa karena itu dosa dan dosa karena itu tanah berada di tanah rampasan. Kalau kata hambali tasawur bayangan atau persepsi infikak tidak menyatu antara sholat dengan rampasan itu hanya diimajinasi. Kata Hambali itu hanya ada di imajinasi. Realitanya dia ini perampas sholat di tanah rampasan. Itu dua perbuatan berdiri sendiri atau menyatu? Menyatu gitu kata Hambali ya. Itu menyatu. Nah. Dan dosa likauni rosban karena itu rampasan maka tasawuf kemudian uh, persepsi adanya infikak tidak menyatu antara sholat dan rosab inama huwa itu hanya ada di benak dan imajinasi wa amma fil khart adapun di dunia nyata fala infikaka bainahuma maka tidak ada infikak ini, namun itu menyatu la infikaka berarti menyatu maka keduanya menyatu Contoh yang lain dari permasalahan ini adalah seorang itu seorang laki-laki sholat dengan sajadah sutra atau laki-laki sholat dengan pakaian sutra dan itu adalah pakaian yang dia gunakan untuk tutup aurat. Masalah terdapat dalam hadis larangan untuk talaki rukban. Yang dimaksud dengan talaki rukban adalah pergi keluar daerah pemukiman. balat itu di fikih seringkali artinya daerah pemukiman. maka khairit balat itu keluar dari e, daerah pemukiman. Daerah pemukiman itu artinya di situ ada bangunan-bangunan, rumah bersambung-sambung. Nah, maka sampai keluar dari situ. Wasyira dan kemudian memborong man yaridu alal baladi. Orang yang mau datang ke balad dan orang yang mau datang ke balat tersebut tidak tahu pasar dan harga pasar dan tidak mengetahui harga yang ada di negeri tersebut lantas orang kota tadi kemudian e, memborongnya Walau biasanya si orang kota ini akan memborong dari orang yang dari luar daerah ini dengan harga yang murah nah jual beli ini sah dengan sepakat ulama' Kenapa? Karena larangan di sini adalah larangan jenis yang kedua. di anak ya karena larangannya ini adalah berkenaan dengan faktor eksternal di luar akad jual beli. Karena talak kirukban itu satu perbuatan mughayir yang berbeda dengan perbuatan transaksi jual beli. Oleh karena itu jual belinya sah. Namun itu satu hal yang terlarang. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian talakul jalab, talaki rukban itu sama dengan talakil jalab. Faman talakahu siapa yang melakukan talaki jalab atau talaki rukban lantas dia memborong barang dari orang itu faida atas sayyiduhu jika si pemilik barang kemudian datang ke pasar di balat tersebut kemudian dia tahu kalau tadi dia lepas barangnya dengan harga yang terlalu murah fawabil khiyar maka dia memiliki hak untuk membatalkan transaksi. Contoh yang lain atas tasriyah. Tasriyah itu definisinya adalah mengikat embing kambing susu ada eh, atau kambing perah ada syat ada kambing perah embingnya wadah susunya diikat tak ayam selama beberapa hari tiga hari misalnya sehingga Yudhanu dikira bahasanya mantujnya mantujuha hasil dari kambing perah ini al yaumi hariannya minal laban berupa susu itu banyak sekali. Terdapat dalam hadis, janganlah kalian melakukan tasriyah untuk onta perah dan kambing perah. Maka seandainya seorang itu menjual hewan yang musoroh, hewan yang diperlakukan padanya tindakan tasriyah, maka jual belinya sah. Karena tasriyah adalah perbuatan di luar akad jual beli. Akan tetapi pembeli butuh ada baginya hak untuk pembatalan wujud tadlis karena ada unsur penipuan. Ini disebut dengan khiyar tadlis. Nah, e, maka ke, e, ternyata kemudian pensaroh kita lihat tidak memberikan tarjih untuk masalah tadi sholat di tanah hasil rampasan. Ya, ada dua pendapat ulama, e, jumhur, tiga madhab mengatakan itu sah namun berdosa. Ya, kemudian Eh, sedangkan Hanabilah mengatakan tidak sah dosa dan tidak sah. Akar permasalahannya adalah infikak. apakah dalam masalah ini ada infikak jihatain ataukah tidak? Ini, kaidahnya adalah masalah kaidah infikak. Kalau dua masalah ini adalah infikak, bukan satu hal yang dianggap menyatu. Dianggap menyatu. Ya, maka ya, yang kuat pendapat jumhur. Ya, namun jika dianggap itu uh, ya mul infikak ya sebagaimana pendapat Hanabila Ya, dan ini yang ada di matan al-usul min ilmi usul yang dipakai adalah kaidah madhab hambali dalam masalah semacam ini solatnya ya, tidak sah Ya, namun wallahu taala a'lam pendapat yang lebih tepat adalah sebagaimana pendapat jumhur meskipun tanpa tutup mata ada khilaf ulama dalam masalah ini karena larangan dalam masalah ini bukan larangan khas dan yang menyebabkan batal itu manakala larangannya adalah larangan khas ya, larangannya larangan khas misalnya ya, karena larangan untuk gosop ya, dan berada di tanah uh, hasil rampasan itu terlarang baik dia sholat ataupun tidak sholat. Ini untuk si gosip, untuk yang merampas berada di tanah rampasan baik di situ kegiatannya adalah sholat ataupun tidak sholat atau yang lain itu terlarang. Bahkan uh, nyema, uh, perlu diketahui berkenaan dengan berada di tanah rampasan itu terdapat pembahasan ketika seorang itu gosip dia sip rampas kemudian dia berada di tanah hasil rampasan tiba-tiba di situ dia mengalami pencerahan kemudian mau tobat apakah jalan mundur keluar dari tanah rampasan itu masih dosa ataukah tidak ulama berselisih pendapat dalam masalah ini kalau dia lanjut tambah ke dalam ah, itu dosa nah, mundur untuk keluar menuju Eh, pintu yang paling terdekat ini apakah itu dosa ataukah tidak eh, sebagian ulama mengatakan mundurnya juga tetap dosa dia dosa karena jalan keluar itu dosa eh, namun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muthaimin beliau katakan jalan mundur cari pintu keluar itu tidak dosa karena ini adalah takhalusan anil haram. Karena ini adalah upaya membebaskan diri dari hal yang haram dan bukan perbuatan yang haram. Ya, namun ini takhalus. Ini, ini adalah upaya untuk menyingkirkan, tersingkir dan tidak membersamai satu hal yang haram. Maka ini tidaklah kita katakan hukumnya haram. Nah, nanti kemudian permasalahan uh, sholat di tanah rampasan ini mungkin bisa kemudian melebar ya, sholat di masjid yang terbangun dari dana haram ya, apa hukum ya, sholat di masjid yang dibangun oleh lembaga ribawi atau sholat di musola yang ada di lembaga ribawi sahkah salat di situ? Sahkah salat di situ? Uh, maka mungkin ini bisa jadi derivat dari pembahasan ini yaitu sholat di tanah hasil rampasan atau di tanah hasil uh, merampas hasil kemudian menipu kemudian eh, dan yang lainnya maka tiga madhab mengatakan sah namun dosa karena berada di e, tempat yang haram yang seharusnya dia tidak berada di di situ. E, adapun Hanabila ini, maka mengatakan haram dan tidak sah. Ya demikian yang kita bahas batahan sore hari ini di pertemuan terakhir di semester ini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh